Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa Kucicipi madu sabdanya. Bumi remas dalam genggamanku. Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ke-331 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Aris sebagai Pati, Nanang sebagai Tiposari, dibantu oleh Francisca, Sukiono dan Pegis, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Tiposari, bekas seorang senopati Tumapel di masa Aku Tunggul Amatung, terkejut ketika belum terlalu jauh meninggalkan kediaman Senopati Pragolapati dihadang oleh Ken Arok. Jantungnya berdebar ketika Ken Arok memintanya untuk menawarkan kerjasama bagi Ganter bersama-sama menghadapi Kediri. kesempatan Kakang Diposari. Bahkan aku menawarkan sebuah kerjasama yang lebih luas untukmu. Marilah kita bersama-sama berjuang bahu-membahu untuk berdirinya sebuah negara yang besar. Singasari namanya. Singasari? Iya, Singasari. Kau akan mendirikan sebuah negara yang bernama Singasari? Benar, itulah cita-citaku. Sebuah negara yang aku angankan lebih besar dari Kediri itu Mapel menjadi besar dan jaya, dan namanya aku ubah menjadi Singasari. Nah, aku akan merasa senang sekali kalau kau mau bekerja sama denganku. Kelak, kau akan ikut memerintah Singasari. <laughs> Apa yang kau tertawakan? Nasibku. Kenapa dengan nasibmu? Betapa menyenangkan. Jika apa yang kau katakan itu benar. Sebuah negara baru. Besar, dan jaya bernama Singasari berdiri. Kau menjadi seorang raja, dan aku akan menjadi salah seorang pejabat penting di Singasari. <laughs> Atau sebaliknya. Sebaliknya bagaimana maksudnya? Kenaro, nasibku akan seperti kebu hijau. Nasibku akan seperti Senopati Pragulapati yang sebentar lagi akan kau bunuh. Hah? Tidak, Aku berkata jujur kepadamu, kau tak akan menemui nasib seperti mereka. Pragolapati layak dibunuh, karena ia memang tidak aku sukai. Dulu ia menyulitkan aku, dan sekarang ia menjilat kakiku. Aku tidak senang dengan perilakunya yang semacam itu. Bukan aku bermaksud memujimu. Akan tetapi orang semacam kau yang aku butuhkan. Kau berani melawan arus untuk membela kebenaran yang kau yakini benar. Nah, bagaimana? Kenarok, sekarang kau bisa berkata begitu. Tetapi di lain waktu, kau akan berbuat sebaliknya. Bagaimana dengan Kebo Ijo? Bukankah Kebo Ijo sebuah contoh yang baik? Kebo Ijo telah membunuh aku Tunggul Ametung. Dan ia mendapatkan hukumannya. <laughs> Apalagi yang kau tertawakan? Ken Arok. Aku bukan jenis manusia tolol yang bisa dibohongi. Yang tidak mampu menggunakan otaknya untuk mengotak-atik dan membuat perhitungan, Ken Arok. Ah, kasihan Kebo Ijo. Ia sahabatku. Lugu dan jujur meski tak kabur. Sombong dan gampang sekali kehilangan kendali. Jika aku tergiur oleh tawaranmu itu, Ken Arok, Aku harus menghadapi kemungkinan. Aku akan menemui nasib buruk seperti yang dialami Kebu Ijo, yang menjadi korban sebuah fitnah. Aku tidak suka dengan anggapanmu itu, Kakang Diposari. Yang terjadi adalah Kebo Ijo telah membunuh aku Tunggul Ametung. Karena itu ia harus dibunuh. Hanya itu, dan tidak boleh ada penafsiran lain. Jika kau tetap pada angan-anganmu yang keliru itu, aku bisa membunuhmu. Semudah membalik pak tangan. Dada Tiposari berdegup sedikit lebih kencang. Tiba-tiba Tiposari tersadar bahwa ia tidak boleh sembrono menghadapi Ken Arok yang mampu menilai nyawa seperti menilai benda yang tidak ada harganya. Kesaktiannya, kemampuan kanuragannya merupakan kekuatan tak tertahan yang bisa dipergunakan memaksakan kehendaknya, bahkan untuk membunuh. Justru karena itu, Diposari terdiam. akan aku pertimbangkan. Bagus. Aku suka dengan jawabanmu itu. Yang penting sekarang aku minta tolong kepadamu. Sampaikan kepada orang-orang penting di Ganter yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Aku menawarkan kerjasama untuk menghadapi Kediri. Tetapi dengan syarat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Akulah yang akan menjadi panglima perang dan mempunyai wewenang atas peperangan. Kelak, Akulah yang akan menjadi raja. Jika Ganter menolak tawaran ini, Tumapel akan menggilas Ganter menjadi serpihan-serpihan kecil yang tidak berarti. Ganter akan hancur pula sebagaimana aku menghancurkan Kediri. Bagaimana Kakang Diposari? Baik. Akan aku sampaikan kepada para pemimpin Ganter. <laughs> Bagus, bagus. Sekarang kita berpisah. Aku akan menyusup masuk ke rumah Pragolapati. Kenaro, kau benar-benar berkeputusan akan membunuhnya? Iya. Tidak bisa ditawar lagi. Di pos sari termangu beberapa saat Nampak jelas dia kesulitan menenangkan diri sehingga beberapa saat dia tidak bisa berbuat apapun. Namun manakala kesadarannya mulai bekerja, Diposari segera melangkah, bergegas kembali menuju ke rumah Senopati Pragolapati. Taruk datang menjemputmu. Bersiaplah Prakulapati untuk kuantarkan ke alam kematian. Akan ku sebar siram dan tidurlah semuanya. Tidurlah yang lelap. Mimpilah yang indah menggapai bintang-bintang di langit. Akan aku sebar sirap Suara tawa yang luar biasa. Bagaikan aji gelap sayuta atau sejenis ajen gelap ngapar. Oh, bukan main. Betapa dahsyatnya. Oh, oh, udara mengalir aneh. Sirap. Iya, sirap. Langkah di posari terhenti ketika simpul-simpul syarafnya merasakan udara yang mengalir membawa kekuatan sirup yang kuat. Diposari sari segera melangkah mundur, membebaskan diri dari daerah yang dikuasai kekuatan sirap. Pada dahsyatnya. Jika aku memaksakan diri memasuki halaman rumah Senopati Pergulapati, maka aku tidak akan tahan menghadapi kekuatan sirip ini. Aku bisa ambruk tertidur. Oh, nasibmu Pergulapati. Nasibmu begitu buruk. Matilah engkau. selembar benang pun. Seorang senopati yang seharusnya menjadi panutan, menjadi contoh. Tetapi macam inilah perbuatannya. Seperti binatang. Matilah kau Pragolapati. Karena aku tidak menyenangimu. Tetapi matilah kau dengan tidak penasaran. Kau boleh mengetahui siapa pembunuhmu. Nah, bangunlah. Kenapa Pragolapati? Oh. Hah? Apa yang kau lakukan di sini, Ken Arok? Apa? jangan! kakang Senopati! Siapa perempuan itu, Kakang Pragolapati? Bukan urusanmu, Ken Arok. <laughs> Paling tidak, itu justru menyenangkan hatiku. Besok Pemapel akan geger. Melihat kematianmu dengan perempuan itu. Jangan! Orang-orang tentu mengira yang membunuhmu adalah suami perempuan itu. Yang tidak rela istrinya kau permainkan sebagai pelampiasan nafsunya. Apa yang kau lakukan, Ken Arok? Membunuhmu. Huh? barat. Ke barat kau, Ken Arok. Iblis kau. Sudahlah, Pragolapati. Matilah dengan tenang. Jangan mati penasaran agar kau tidak sesat di jalan. Berdebah iblis kau, Ken Arok. Ke barat ya. Aku memang ke barat. Terkutuk. Iya, aku memang takutuk. Uh, ah, uh, ah, uh. Ah. Thank you. tarikan napasnya yang terakhir, tubuh Senopati Prakolapati menggeliat untuk kemudian tidak mampu bergerak lagi. Prakolapati kemudian mati. Tubuhnya yang telanjang ambruk menindih tubuh perempuan telanjang yang baru saja digelutinya. Ken Arok kemudian melangkah meninggalkan ruangan yang berbau kematian itu membuka pintu dengan tenang, berjalan melintasi halaman, dan melintasi tubuh-tubuh para penjaga regol yang bergelimpangan, dibuai oleh tidur paksa. masih berada di situ di Posari. Iya. Kau ingin melihat apakah aku telah membunuh Pragolapati atau belum? Kau tentu telah melakukannya. Ceritan kematian itu aku dengar jelas memukul kendang telingaku. Kau merasa sedih? Hmm? <laughs> Ia pernah menyulitkanmu. Ah, Ken Arok, begitu rendahnya kau menghargai nyawa manusia. Ah, Jangan berkata begitu. Aku tidak senang dengan kalimat yang menghujat seperti itu. Sebaiknya cepat pergilah kau dari tempat ini. Atau segeralah kembali ke Ganter. Sampaikan semua pesanku kepada orang-orang yang aku maksudkan. Fajar tiba, Tumapel diguncang berita yang mengejutkan dan menggegerkan. Kematian Senopati Pragolapati serta seorang perempuan yang dikenali sebagai istri seorang prajurit bawahannya menjadi buah bibir dibicarakan orang-orang di mana-mana. Namun pada dasarnya semua orang beranggapan kematian Senopati Pragolapati adalah buah dari pohon yang ditanamnya sendiri yaitu buah dari merusak pagar ayu. Apa yang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan keadaan yang berkembang di Tumapel ini, Kang. Ah, cobalah kau renungkan. Dalam beberapa hari ini telah terjadi hal-hal yang luar biasa di Tumapel. Tetapi kita hanyalah petani. Mengapa kita harus ikut-ikut memikirkannya? Loh, tidak memikirkan bagaimana Tokang? Hmm? Imbas dari perkembangan yang terjadi mengenai kita juga. Apa iya? Iya, coba kau pikir. Tumapel tiba-tiba mengambil sikap yang kasar terhadap Kediri. Kalau kemudian terjadi perang bagaimana coba? Ah, aku tidak keberatan andai kata terjadi perang. Tumapel nantinya akan menjadi sebuah negeri yang besar. Kita tidak perlu menyetor upeti ke Kediri. Bukankah itu bagus? Bagusnya bagus perang yang akan terjadi itu. Ah. Mula-mula malam itu terjadi prahara, hujan deras, petir dan badai. Beberapa rumah penduduk ambruk, Kang. Kemudian esok paginya, tuanku aku Tunggul Ametung mati terbunuh. Dibunuh oleh keboijo Kemudian, tiba-tiba Tumapel menempatkan diri menghadapi Kediri seperti tidak ada lagi hubungan antara Pakuan dan kerajaan lagi. Belum lagi kehangatan pembicaraan tentang hal itu, sekarang Tumapel gempar lagi. Siapa yang tidak mengenal Senopati Pragolapati, Kang? Senopati Pragolapati membuat gempar dengan kematiannya. Nah, bagaimana coba? Oh, kau benar. Dalam beberapa hari ini, Tumape memang banyak sekali digemparkan oleh peristiwa-peristiwa luar biasa. Termasuk penunggang kuda putih berjubah itu. Siapa mengira orang itu ternyata Tuan Ken Arok. Sementara kedua petani itu melanjutkan mencangkul, dua orang perempuan yang baru saja pulang dari pasar rupanya tidak beda dengan para petani itu, membicarakan situasi yang terjadi. Bagaimana pendapatmu, Nesurin? Ah, jika menurut pendapatku, Mbak Yu. Eh, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, kau pun juga jangan bilang pada siapa-siapa. Menurutku, Senopati Pragolapati itu memang pantas mati. Dia seorang yang tukwis. Coba, siapa perempuan yang mati di dalam rumahnya bersama-sama, mati telanjang bersamanya? perempuan itu kabarnya istri orang lain. Apa tidak merusak pagar alas? Eh, pagar ayu itu namanya. Iya, apa ora? Kapok. Wong mis pikole yo ya koyo ngono kuwi. Hmm, lalu siapa yang membunuhnya ya? Ah, siapapun yang membunuh itu bukan soal. Akan tetapi orang-orang semacam itu seharusnya memang mendapatkan pelajaran biar kapok jadi contoh bagi orang-orang yang lain. Perempuannya juga begitu. Sudah punya suami, ya masih mau-maunya jadi sundal. Kau ini terlampau bernafsu sekali menghujati mereka. Ah, biar saja. Apa bukan karena suamimu sendiri? Ah, mbok. Maka demikianlah hari-hari yang kemudian bergerak padat dengan berbagai kesibukan di Tumapel. Ken Arok sibuk menancapkan pengaruhnya di mana-mana, baik terhadap para prajurit, juga terhadap Ken Dedes. Perbawa dan karisma yang dimiliki Ken Arok ternyata juga sedemikian besar. Tanpa sadar, orang-orang Tumapel telah tergiring untuk memujanya, bahkan mengikuti kehendaknya. Sementara itu di Kediri, Kartajaya Raja Kediri, menerima Tumenggung Yuda Paksa dan Manca Sasra di Gedung Jene. Aku sudah tidak sabar lagi. Ingin mengetahui apa yang terjadi di Tumapel. Ampun, Baginda. Izinkanlah hamba menyampaikan hasil dari perjalanan hamba bersama Adi Tumenggung Manca Sastra dan para sinopati Ketumapel. Berbicaralah. Kekhawatiran tuanku tentang Tumapel ternyata benar. Ya, Tumapel telah memberontak tuanku. Tumapel memberontak? Manca Sastra? Benar tuanku. Benarkah demikian Tumenggung Yudapaksa? Hamba tuanku. Demikianlah kesimpulan yang bisa ditarik. Tumapel memang telah memutuskan mengambil jarak terhadap Kediri yang bisa diartikan pemberontak. Tidak tahu diri. Katakan, siapa yang mewakili Tumapel berani menyatakan pemberontakan itu? Siapa? Pemuda itu tuanku. Kenarok. Setan! Bedebah. Ia berani melakukan itu mencuri Ken Umang dari tanganku, dan kemudian menggiring Tumapel untuk tidak mempercayai dan mengakui kekuasaanku lagi. Begitu. Demikianlah yang terjadi, ha. Ah. Tuanku. Bahkan pemuda yang bernama Ken Arok itu telah melecehkan kami, duta dari Kediri. Ceritakanlah Yudha Paksa. Ceritakan selengkapnya. Bagaimana kesombongannya Ken Arok itu? Ceritakan dengan lengkap. Aku ingin menikmati kesombongannya. Untuk pada suatu ketika kelak, ia akan merasakan buah dari perbuatannya yang tidak tahu diri itu. Hayo Tumenggung Yudabaksa, ceritakan. Dengan jelas dan gamblang, Tumenggung Yuda Paksa dan Tumenggung Manca Sasra menceritakan apa yang telah terjadi di Tumapel. Dan pada suatu malam, Senopati Tumapel pada zaman aku Tunggul Amatung yang masih hidup bertemu dengan Rudro Bondo yang sudah kembali dari Ganter. Aku kira tuan tidak datang lagi ke tempat ini. Kenapa? Mestinya tuan datang dua tiga hari yang lalu. Ada hal-hal yang harus lebih dulu diselesaikan di Posari. Terutama perkembangan yang terjadi di Kediri. Bagaimana dengan kau sendiri? Uh, Tuan, wajah Tumapel telah berubah sama sekali. Meski baru beberapa hari yang lalu Tuan kembali ke kantor. Namun sekarang, Tuan akan menyaksikan Tumapel dalam wujud yang lain sama sekali. Perubahan apa saja itu? Sebuah kekuatan besar. Tengah dibangun habis-habisan di Pakuan ini. Dan akan menjadi badai yang menggilas apapun yang mencoba merintanginya. Itulah yang dilakukan oleh Ken Arok dalam beberapa hari terakhir ini. Hmm. Tuan, kelihatannya hanya beberapa hari. Tetapi, perubahan yang terjadi di Tumapel benar-benar tidak terduga. Pesona yang dimiliki oleh Ken Arok bagaikan kekuatan sihir. Menyihir semua orang untuk berbuat dan bergerak sesuai kehendaknya. Malam ini, Tuan, jika Tuan pergi ke alun-alun, Tuan akan melihat ratusan obor menyala di sana, menerangi beratus-ratus prajurit dalam olah geladen peperangan atau kanuragan. Bukan main. Tuan bisa bayangkan, Ken Arok mempunyai kesaktian yang demikian tinggi. Hmm. Kira-kira Apakah yang bisa dilakukan oleh Ken Arok untuk meningkatkan bobot para senopatinya? <laughs> ya, aku mengerti. Kebu Ijo yang menurut ceritamu semula tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa menjelma menjadi orang yang menggetarkan dan bahkan mengalahkan Senopati Prakulapati. <laughs> Tentu Tentu Ken Arok bisa melahirkan berpuluh-puluh hal yang serupa. Benar, <laughs> Tuan Rudobondo. Tetapi apakah Tuan sudah mendengar bahwa Senopati Pragulapati telah mati terbunuh? Gulapati terbunuh. Iya. Oh. Ken Arok memang gila. Di malam Tuan kembali ke Ganter saat itu, saya mengelilingi Tumapel. Dan tiba-tiba muncul gagasan untuk menemui Senopati Pergelapati. Akan tetapi, Ken Arok telah membunuhnya. Thank you. Dengan jelas Diposari menceritakan ihwal kematian Senopati Pragolapati yang didengarkan oleh Rudro Bondo dengan perasaan amat tegang. Demikian juga dengan beberapa orang telik sandi yang akan ditempatkan di Tumapel. Ikut mendengarkan dengan seksama dan dengan perasaan yang tidak kalah tegangnya. Sedikit banyak mereka telah mendapatkan gambaran tentang Tumapel serta siapa Senopati Pragolapati. Itulah yang telah terjadi, Tuan. Ken Arok telah membunuhnya. <laughs> Bukan main. Benar-benar luar biasa orang yang bernama Ken Arok itu. Perbuatannya sungguh tidak terduga-duga. Sulit diduga, sulit ditebak. Lalu, bagaimana di Posari? Itulah Tuan. Ia meminta kepada aku untuk menyampaikan tawaran kerjasama bagi para pejabat pengambil keputusan di kantor. Hmm. Untuk bersama-sama menghadapi Kediri. Akan tetapi, ia mempunyai syarat. Hmm? Juga ancaman. Apa syaratnya? Dan apa pula ancamannya? Syaratnya, jika Ganter berkeinginan bergabung bersama-sama Tumapel, menghadapi kekuatan Kediri, kepemimpinan harus di tangan Ken Arok kelak yang akan menjadi raja di Singosari adalah Ken Arok. Singosari? Apa itu? Sebuah negeri baru yang diangankan oleh Ken Arok itu bernama Singosari. Bukan Kediri, bukan pula Tumapel, akan tetapi Singosari. Hmm. Lalu apa ancamannya? Sebuah ancaman yang mengerikan, Tuan. Sebutkan. Tidak tanggung-tanggung Tumapel akan menggilas ke diri sampai lumat. Dan menggilas Ganter pula sampai hancur. Jika pimpinan Ganter tidak mau menerima tawaran itu. Sombong sekali orang itu. Itulah kata-katanya Tuan. Kata-kata Ken Arok yang disering disebut-sebut sebagai singa liar dari padang karautan. Juga disebut-sebut sebagai orang yang membawa pertanda kasih dari dewa-dewa. Sebaiknya Malam ini juga kita ke alun-alun untuk melihat latihan perang seperti yang kau sebut-sebut itu. Mari, Tuhan. Bersama-sama, namun terlihat tidak menyolok mata, rombongan itu berjalan menuju alun-alun, berbaur dengan orang-orang yang ingin menyaksikan latihan-latihan keprajuritan yang sedang berlangsung. Ternyata, latihan olah kanuragan atau latihan perang yang jarang dilakukan di alun-alun itu, di samping menimbulkan rasa tegang, juga mengusik minat untuk menyaksikan, seolah sebuah tontonan yang menarik. Sementara itu di istana Tumapel, sesuatu yang sangat penting yang ingin kau bicarakan dengan aku, Ken Aro. Benar, Tuan Putri. Soal apa? Soal kita berdua. Soal kita berdua? Soal yang mana, Ken Arok? Dan apa maksudmu? Ah, uh, Tuan Putri. Ada persoalan yang berkaitan dan meski Tuan Putri tidak menyenanginya, Tuan Putri harus melihatnya sebagai kenyataan. Hamba menghendaki jabatan sebagai aku. Maksudmu? Bukankah apa yang kau lakukan selama ini tidak ada bedanya? Seolah-olah aku... Bukan. Bukan itu yang hamba maksud, Tuan Putri. Lalu apa? Hamba menghendaki jabatan aku itu. Karena memang seharusnya hamba mendudukinya. Kata-katamu semakin berbelit tanpa ujung dan pangkalnya, Ken Arok. Katakan saja langsung pada pokok persoalannya. Hamba menghendaki jabatan aku. Dan jabatan itu jabatan yang resmi hamba akan dapat berbuat dan bergerak dengan leluasa. Dan itu hanya bisa terjadi jika hamba mengawini Tuan Putri. sendirinya hamba yang akan menjalankan kekuasaan Tuan Putri, memerintah Tumapel. Bagaimana Tuan Putri? Mengapa kau lakukan itu kepada aku, Ken Arok? Kau tidak melihat bagaimana keadaanku pada saat ini. Lihat, lihatlah. Lihatlah aku dengan seksama. Aku hamil. Perutku besar. Aku baru saja kematian suamiku. Tidakkah kau melihat semua ini? Tuan Putri. Ada dua hal yang menjadi dasar atas keputusan hamba mengawini Tuan Putri. Suka dan tidak suka. Yang pertama, hamba memang mencintai Tuan Putri. Sejak pertama kali hamba melihat Tuan Putri di Panawijen, Dan yang kedua, hamba menghendaki jabatan aku itu sebagai pijakan bagi hamba untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Singasari. Singasari adalah sebuah negara besar yang lebih besar dari Kediri. Sebuah negara yang sedang hamba angan-angankan. Tuan Putri jangan menolak. Dan Tuan Putri memang tidak bisa menolak. Tidak mempunyai pilihan lain. Hamba bisa menempuh berbagai cara untuk mewujudkan apa yang hamba angan-angankan itu. Aku hamil. Yang hamba kehendaki adalah sebuah perkawinan dalam sebuah upacara yang resmi yang disaksikan seluruh rakyat Tumapel direstui para Brahmana. Itu pun juga tidak patut dilakukan, Ken Arok. Kau mengawini orang yang sedang hamil. Semua rakyat Tumapel akan tahu bahwa hamba mengawini tuanku adalah karena hamba berusaha memberikan pengayoman kepada tuanku. Hamba mengawini tuanku adalah karena hamba harus melindungi tuanku. Rakyat Tumapel akan memaklumi dan menyetujui tindakan itu. Karena dengan demikian, hamba akan mendapatkan kekuasaan yang syah sebagai aku. Hal yang untuk beberapa waktu ini justru diharapkan segenap rakyat Tumapel. Rakyat Tumapel menginginkan hamba menjadi aku. Hal itu sangat mendesak untuk menghadapi Kediri. Rakyat berbicara hal itu di mana-mana Tuan Putri. Di pasar-pasar, di sawah-sawah, dimanapun. Jawablah Tuan Putri. Tuan Putri harus menjawabnya segera. Aku tidak bisa memutuskan sekarang, Ken Arok. Setidaknya sampai bayi di dalam kandunganku telah lahir. Saat itu, barulah pantas bagiku untuk mempertimbangkan keinginanmu. Tidak ada waktu lagi, Tuan Putri. Perang besar antara Tumapel dan Kediri bisa terjadi sewaktu-waktu. Tuan Putri harus memutuskan secepatnya. Paling tidak besok pagi, ketika matahari mereka. Hamba sudah harus mendengar kesediaan Tuan Putri. Sekarang, izinkanlah hamba mohon diri. Hamba telah menyampaikan keinginan hamba kepada Tuan Putri. menyembah Ken Dedes dengan takjub dan dengan penuh penghayatan untuk beberapa saat lamanya. Ken Arok kemudian bergerak mundur, masih sambil berjongkok. Sekali lagi Ken Arok menyembah, kemudian berdiri dan meninggalkan tempat itu. Ken Dedes termangu bagaikan arca. Manakala kesadarannya kemudian mengalir, dia beranjak. Tetapi bibi welingi, bibi pemomongnya, muncul dari balik pintu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.